بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان والأتمان على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نواصل في ذكر ما يؤين طالب العلم على حفظ المحفوظات kita melanjutkan dalam pembahasan kita perkara-perkara yang bisa membantu seseorang atau seorang talibul ilm dalam menghafal telah lewat bersama kita enam perkara yang tentunya sebelumnya dimulai dengan 16 perkara yang al-umur mushtarakah baina talibil ilmi wa ghairihi minal mu'minin wahia la takillu ahamiyatuha wala rubbama takunu aham 16 perkara ini bisa jadi atau tidak kalah pentingnya dari perkara-perkara yang sedang kita baca atau bahkan bisa jadi 16 perkara ini termasuk perkara yang lebih penting atau paling penting. Adapun uh, beberapa hal yang telah kita baca sebagiannya dan yang sedang akan kita baca ini tentunya termasuk perkara yang penting tetapi di situ ada sebab hisiyah dan sebab maknawiyah. sebab hisi ya, perkara-perkara yang artinya bisa diraih seseorang dari sisi kemampuan dia. Ini perkara yang sedang kita baca, tapi perkara atau sebab maknawi ya. Nasrullah wa taufik minhu wa kadzalika al-hidayah. Ini sebab-sebab yang mungkin menjadi perkara yang paling penting ketika seseorang ingin menghasilkan atau mendapatkan apa yang dia inginkan dengan memperhatikan perkara yang telah lewat dari 16 perkara yang dimana perkara ini sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk memperhatikannya terlebih seorang talibul ilm. Sehingga saat kita membaca halaman demi halaman. Jangan dilupakan perkara-perkara yang telah lewat. Yang itu adalah asas ikhlas, kasratud doa, kasratus syukur wal Begitu juga adab, mulazama indal ulama dan yang lainnya. Ini perkara asas yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Fadlan antalibil ilm. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala asabi. Perkara yang ketujuh adalah ketika kita membahas unwan al-maudu' kaifa tahfad. Perkara yang ketujuh adalah di sini dikatakan syakil al-matna alladhi tahfaduhu tashkilan lugawiyan. Artinya kita mem, e, matan yang akan kita hafal ini ber, e, apa namanya diberi askal, syakal bisa berbentuk harokat atau e, nam yang lainnya. Karena eh, kebanyakan dari kitab seperti kitab yang ada di bersama kita ini eh, tidak ada syakelnya, tidak ada askalnya, tidak ada harokatnya. Maka matan yang hendak kita hafal maka diusahakan untuk kita memberi askal, memberi harokat, dan yang lainnya berupa tasjid, ataupun tanwin, domaten atau yang sebagainya. Yaqulul Hafidh Ibnu Salah rahimahullahu taala I'jamul maktub yamna I'jamul maktub yamna'u min istijamihi wa syakluhu yamna'u min iskalihi I'jamul maktub tentunya di zaman beliau rahimahullahu taala penulisan Eh, bahasa Arab dan di zaman-zaman sebelum beliau itu tidak seperti sekarang zaman kita. Artinya kalau zaman kita di sini lebih lebih terfokus pada uh, eh, an nukat 6. Sehingga keberadaan an nukat ini contohnya sekarang saat kita mengetahui huruf itu kof, karena kita bisa membacanya, karena kita mengetahui di atas naber huruf seperti ini ada dua, ada nuktoten. Sehingga kita bisa membedakan ini kita baca kof ataupun fa. Tetapi di zaman dahulu, di zaman para salaf, ini e, tidak ada syakel atau nukot seperti ini, titik-titik seperti ini ataupun tas di sehingga sebagian mereka betul-betul e, ketika belajar atau membaca itu betul-betul membutuhkan seorang guru, seorang pembimbing ketika akan membaca kitab. Banyak dari cerita atau akhbar dari para salaf bagaimana mereka salah membaca Al-Quran, bukan sekedar membaca akhirul kalimah, fathah menjadi doma atau kasar, tapi salah membaca huruf, dikarenakan ini tidak adanya nukot atau titik-titik. Walaupun sebetulnya kelemahan dari sekarang ini, maka mereka dahulu ketika menulis kitab, sampai sekarang mungkin kita mm, banyak me, me, membaca uh, di, di sebagian syuruhat ketika mengatakan misalnya uh, huruf H atau Kho itu de dengan eh, mengatakan bil Kho al-mu'jamah bil Kho al-mu'jamah seperti itu. Artinya al-mu'jamah di sini ada titiknya. Kalau muhmalah artinya tidak ada titiknya atau misalnya ba dengan tak. Misalnya ba mengatakan bil ba ditulis. Jadi bukan men, ketika ingin mentakkit bahwa bacaan ini misalnya dengan huruf ba misalnya eh, ketika akan membedakan eh, misalnya apa? Suatu kalimat misalnya Alkitab misalnya, kitab bikasril kaf watta ditulis taknya itu dengan bukan dengan huruf tak tapi watta al musanna nah ini dengan karena ada dua dua dua titik al musanna al Fauqiyah. karena titiknya ada dua di atas sehingga dengan ini terjaga dari kesalahan Berbeda sekarang kita kitab-kitab yang ada sekarang ini banyak sekali uh, keliru cetak dalam penulisan karena sudah tidak ter makanya ketika kita membaca suatu kalimat atau suatu kitab atau suatu syarah yang di situ ada eh, ada penjelasan tentang cara penulisan huruf, kita bisa mengetahui bahwa kalimat ini memakai huruf ta atau memakai huruf ba. Kemudian dia itu bertitik atau tidak. Kemudian dia itu bertasdid ataukah tidak. Karena beberapa asma ruah kita mengetahui Syu'bah rahimahullah taala Amirul mu'minin fil hadis. Karena yalhan. Karena jalhan fi kiraati. Artinya ada lahan ma imamatihi wa jalalatihi fi ilmi hadis fi ilmi rijal. Tapi terjadi sebagian orang Arab yalhan artinya ada lahan kekeliruan dalam membaca dalam e, mengatakan atau me, meletakkan domir atau huruf. begitu juga dalam asma urwat maka dikatakan Abdullah bin Salam. Ada khilaf apakah ini Abdullah bin Salam atau Abdullah bin uh, bin eh, As-Salam. Dengan tasjid bila musyaddadah atau al-mukhaffafah. Atau juga dengan tasghir misalnya. Eh, saat kita membaca misalnya Sa'id atau Su'aid Nah, ini kalau tidak ada penjelasan, kadang bisa keliru, terutama di dahulu ketika tidak ada nukot. Maka di sini dikatakan ijamul maktub, artinya diberi ijam di sini di di di apa namanya di di kalau misalnya yang mu'jamah ditulis dengan mu'jamah artinya mu'jam ini ada titiknya. Yang ihmal, muhmal, muhmalah ini tidak ada titiknya ha dengan kha mana yang al-mu'jamah mana yang muhmalah mana yang mu'jamah mana yang muhmalah al-kha dengan ha mana barusan anak ngomong ha al-kha yang mu'jamah karena ada titiknya yang tidak ada titiknya itu dikatakan apa al-muhmalah begitu juga kha dengan jim ini dikatakan faukiyah atau tahtiyah. Artinya ketika faukiyah berarti titiknya nuktohnya di atas. Kalau tahtiyah berarti nuktohnya atau titiknya di bawah. Ini ijam. Ijamul maktub yamna min isti'jamihi. Ketika kita me, me, suatu bacaan, suatu nam, kitab, kita beri apa namanya askal, kita beri syakal harokat, ini bisa mencegah dari istijam, artinya mencegah dari pembacaan kita ini menjadi bacaannya ajami. Artinya kita ketika dituntut, tentunya dituntut untuk membaca dengan bahasa Arab yang fusha. Lugah al-fusha. Bukan lugah yang ada di situ ujmah. Walaupun kita orang ajam, tetapi ketika kita membaca Al-Quran, membaca atau berbahasa Arab, dari segi dari takbir kita mentakbir merangkai kalimat ini kalau yang belum terbiasa ketika menulis akan terlihat ini orang eh, dia terbiasa dengan Arab yang fusha atau dia terbiasa dengan ujmah artinya masih ada rikakah rikakah bahasanya ini eh, tidak masih tidak pas nah dengan ijamul maktub ini katanya Ibnu Salam bisa membantu mencegah seseorang untuk kemudian tidak menjadi mustajam. Ada bahasa, ada bau-bau ajaminya, bukan Arabi. Wasyakluhu yamna min iskalihi. Dan penulisan syakal, askal, harokat ini bisa mencegah dari muskilah yang yang yang apa namanya ada saat kita membaca. Jadi diberi terutama saat kita menghafal. Karena kalau kita menghafal ini beda dengan membaca. Menghafal nanti kita akan disimpan dalam memori. Kalau sudah salah sejak awalnya biasanya akan terus terulang-ulang seperti ini. Kesalahan akan terus berulang-ulang. Ini beda hafalan dengan bacaan. Sehingga salah satu metode ketika matan yang kita baca dalam keadaan eh, istilahnya mungkin Arab gundul ya, tidak tidak ada askalnya atau harokahnya, Dikasih syakal. Yakni qabla an tahfad hawil. Hawil an takra al matna mashkulan. Sebelum engkau menghafal, usahakan agar engkau itu membaca matan membaca matan dalam keadaan sudah diberi syakal. idza kana al-matnu mashkulan fa biha wa ni'mat. Kalau sudah memang ada syakalnya, sebagian uh, eh, nuskhah di kitab Usul Salasa atau Qadul Arba, kitab Tauhid sudah ada, sudah masykulah. Ya Alhamdulillah, fabiha wa ni'mat. Alhamdulillah. Walakin idha kana al-matnu gaira mashkulan, atau gaira mashkulin, tapi kalau matan itu belum ada syakalnya, karena kalau kita membaca matan tanpa ada syakal, kita belum terbiasa, kemudian salah, ini akan menjadi salah seterusnya. Lakin idza kana al-matnu ghairu mashkulin fahris. Maka berusahalah antakorahu ala syakhsin mutamakin minal lughah. Nah, ini kasarannya setorannya kalau tidak ada matanya tidak ada syakelnya maka usahakan untuk engkau membacakan terhadap seseorang yang mutamakin minal lughah, kawi, kuat dalam bahasa Arab, hatta yatbatalaka hifdhaka bisalamati lafdhin agar orang ini bisa mendobat bisa me nah mengapa namanya me, membetulkan meluruskan hafalanmu dengan lafat yang benar seperti itu ini hatta orang Arab pun banyak terutama di zaman sekarang kalau membaca hafalannya luar biasa, tapi kalau membaca innalillah. Artinya eh, apa namanya tidak memperhatikan entah ini mau dibaca kasrah atau dibaca dhamma. Asayara dibaca siyara. Anak pertama mendengar di Yaman sana ada sering itu kalau acara zuat acara nikahan, pernikahan, zawat dinamakan zawat jama'i. Ya. Pernikahan masal Zawat jama'i. Nah, sebagiannya ini ngomong zawat jima'i. Ah, artinya apa? Berbeda, ber sudah jauh sekali. Tapi mereka paham ketika mereka ngomong sebagian mereka zawajimai, artinya ya pernikahan masal. Tapi ini maksudnya lahan. Lahan dalam berkata, berbicara, termasuk dalam membaca. Hatta dalam Al-Quran masih banyak yang eh, apa namanya keliru dalam me, me, me, me, fathah atau domahnya atau kasrahnya. Nah, ini penting. Ini orang Arab pun berat, apalagi kita yang uh, ajami. Kita yang ajam ini lebih tentunya lebih untuk lebih memperhatikan karena orang Arabnya aja bisa terjadi seperti ini. Nah, wa minal ma'lum anna man awwada nafsahu hifdzal mutun mashkulatan wa qara'aha mashkulatan fa innal malakah indahu tarsakh. Sudah diketahui bersama, barang siapa yang membasak, membiasakan dirinya ketika menghafal matan yang sudah ada syakelnya, kemudian membacanya dengan e, lisan atau lafat yang benar karena sudah ada harokatnya, fa'innal malaka indahu tarsakh. Artinya kemampuan dia nanti ketika berbicara, Ketika melafatkan kata-kata ini rusuh, kokoh, bagus. Lisannya ini uh, sudah lisan terbentuk, lisan Arabi. Wasaliqah tastaqim Saliqah artinya uh, apa namanya ya? Gerakan lisan ini bagus, tastakim. Apa? Mundobit, teratur, bagus. Bikhilaf ma lau hafidha matnan muhmalan. Berbeda kalau dia menghafal matan yang masih muh, ya, ihmal, artinya muhmal di sini tidak ada ijamnya, masih kosongan. Nah ini. Kata al-mu'alif di sini kot yarfa'ul mansub wa yansibul marfu' wa hakadha. Nah, bisa membuat yang seharusnya mansub ini menjadi rofa, yang rofa menjadi mansub. Wah, Wahakada saya buka kathirul lahan fi kiraatih. Maka seperti inilah keadaannya, maka akan terus akan terjadi kekeliruan lahan nah, dalam membaca. Luar biasa mustafid, mudaris. Akidahnya luar biasa kuat, hafalannya kuat. Hafal Al-Quran. Ilmu mustalahnya, fikihnya. Tapi nahunya nol. Sifar art artinya dia membacanya ancur-ancuran. Ini sayang. Padahal luar biasa. Ini enam. Eh, karena kita ketika membiasakan lisan kita dengan lisan Arabi, perlu ditanbih, sebetulnya tidak ada dalam Al-Quran artinya la, lafat ya, lafat. Dalam Al-Qur'an dan hadis yang selama ini Anda dengar dan Anda ketahui, kalau Al-Qur'an insya Allah pasti lafat kata-kata lugoh. Antum cari dalam Al-Qur'an ada nggak kata-kata lugoh? Arabia dengan pemakaian kata-kata lugoh. Ini tidak ada. Tapi ya ini termasuk dari bahasa Arab. Tapi lafat lugah ini dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada itu lisanun Arabi. Atau kata-kata lisan atau yang lainnya. Nah, pemakaian kata lugah itu tidak ada. Coba cari di Al-Quran suatu lafat atau kata lugah. Insya Allah tidak ditemukan. Nah, kalau al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa idha kana kadhalik Faidza kana dzalika kadzalik, maka kalau perkaranya seperti itu, fahris ya talibal ilmi ala syaklil matan. Kalau perkaranya seperti itu, maka berusahalah wahai talibal ilm. Anak kemarin mau membaca ayat ini, balil insanu ala nafsihi basirah. Artinya masing-masing kita itu lebih mengetahui dari orang lain tentang dirinya, tentang kemampuannya. Nah, Fahris ya talibal ilmi ala syakil matan. Usahakan, berusaha. Wahai talibal ilm, untuk dikasih matannya itu. Kalau bisa membeli matan yang sudah ada, yang sudah maskul, bagus. Naam. fabiha wa ni'mah. Wa fit tilawah. Begitu juga dalam membaca, Iza aradal insanu an yahfadha suratan Walam lam yasma'ha min mukri'in au yakrauha au yakraha ala mukri' yujidul kiraah faqad yahfadhu ghaltan Wakadzalika fitilawa idha arad al-insan begitu juga dalam dalam membaca membaca Al-Qur'an, matanat yang lainnya. Contohnya ketika seorang ingin menghafal suatu surat, dia belum pernah mendengarnya dari seorang mukrik ahli Quran atau belum pernah membacakannya ala mukri. Dia belum pernah mendengar dari orang yang mutamakin dalam Al-Quran, belum pernah mendengar, atau dia belum pernah membacakan. Bacaannya dia terhadap e, mukri, orang yang ahli dalam Quran. Ini tidak boleh, dia untuk menghafal. Karena bisa jadi keliru. Nah ini, fakot yaglat, e, fakot yahfadu galtan. Maka bisa jadi dia akan menghafal secara keliru. Karena di situ Al-Quran ada ada namanya gharibul Quran juga. Di situ eh, bagaimana idgham atau ikhfa atau uh, huruf lin. Nah, bagaimana seorang ketika membaca uh, karena dia bahasa Arab mengetahui tapi Al-Qur'an ini memiliki hukum asalnya ya. Makanya eh, ada empat atau ada tiga syarat. Sebagian menambahkan empat. Kapan Al-Quran itu suatu surat atau suatu ayat di, eh, sah untuk dikatakan dia bagian dari Al-Quran. Yang pertama, di sanadin sahih. Memiliki sanat yang sahih. Terus yang kedua, nah ini. Ala rasmi Utsmani. Uh, eh, atas kita mengetahui dulu pada waktu zaman Rasul alaihi salatu wasalam Al-Qur'an dibaca dengan berbagai macam bacaan dengan macam kiraah kemudian karena di zaman Utsman sudah beliau mendengar ada orang baca seperti ini dan baca seperti itu, padahal sama-sama benar. Dikhawatirkan terjadi perselisihan, maka dikumpulkan seluruh uh, masahif yang ada untuk kemudian dijadikan satu. Maka setelah itu tidak ada mushaf atau Al-Quran yang benar kecuali atas atas rasam atau uh, apa namanya atas mushaf yang ditentukan oleh Utsman. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, la yukhalif qawaidul lughah. Tidak menyelisihi qawaid-qawaid dari lughah. Yang keempat, sebagian ulama mengatakan sana eh, sanaduhu mutawatir. Bukan sekedar sana sanaduhu, bukan sekedar sanadnya sahih, tapi juga harus mutawatir. Nah ini, empat syarat atau tiga syarat kapan suatu ayat menjadi sah itu ayat dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran, tulisan tulisan Al-Quran, antum bisa mem mem mem memperhatikan itu berbeda dengan tulisan biasa. Antum perhatikan dalam beberapa e, kalimat itu tulisannya itu agak sedikit bukan sedikit aneh, tapi berbeda dengan kalau tulisan yang ada di kitab. Ini karena tulisan al tulisan pun Al-Quran itu tidak boleh sembarangan orang menulis dengan caranya dia sendiri. Ini sudah tahu kifiyah, artinya sudah sudah ya sudah dari sononya. Tulisan itu seperti itu da, sejak zaman Ar-Rasul bahkan ketika dikumpulkan mushaf sehingga mushaf yang ada di Indonesia sekarang eh, dengan bentuk yang seperti itu itu pun sudah ada ada sanatnya. Begitu juga mushaf Madinah. Cara penulisannya sudah ada ada ada sanatnya tersendiri. Begitu juga cara membaca. Ada caranya tersendiri sehingga kita kalau bukan Quran, kita tidak perlu mengatakan ah, dengan membaca hadis, misalnya uh, eh, fantalako misalnya. Fantal, fantalako rojul. Kemudian tidak perlu kita membaca fantalako hadis. Tidak perlu. Tapi karena ilmu Quran, maka dalam al ini ada hukumnya. Entah ini ikhfa atau idrom, Kemudian matnya mau mat wajib atau majais tomat lazim. Nah ini ada sudah cara membacanya sudah mengikuti aturan. Sehingga bagaimana seseorang walaupun dia Arabi, bagaimana dia akan tahu bahwa dia bacaan Al-Qur'annya benar ketika belum pernah mendengar orang membaca Al-Qur'an. Sehingga keliru. Seseorang membaca atau menghafal Al-Qur'an tanpa dia sebelumnya pernah menyetorkan bacaannya ke seorang yang ahli Quran atau tanpa dia sebelumnya mendengar orang yang ahli dalam Quran membaca Al-Quran. Ini fatal. Sebagian orang membaca farkam ma'ana, gimana bacanya Dengan ba, karena emang aslinya gimana? Farkab. Tapi kan Al-Quran lain. Sebagaimana hadis memiliki cara, uslub tersendiri dalam membaca, Begitu juga Al-Quran, babil aula kalamullah. Ada caranya. Sehingga dikatakan di sini, Fakot yahfad golton. Maka bisa jadi kebanyakannya dia akan menghafal keliru. Ghalat di sini artinya keliru. Lakin, Iza hafidhaha matbutas au matbutatas syakli kalau dia menghafalnya dengan syakel yang sudah tersusun, sudah ada eh, apa namanya syakelnya fala syakka an hadha yu'inu ala istiqamati salikati lisanihi wa ala malakati al-lughah kadzalik syahidnya di sini adalah syakel suatu matan suatu hafalan ketika kita ingin menghafal atau me, membaca itu penting untuk di, di, ditaskil membantu agar tidak terjerumus dalam nanti ke depannya ketika kita menyampaikan atau membacakan hadis keliru dalam membaca. Naam. Qala al-muallif rahimahullah taala wa hafizahu as-samin. Dhabitan aw mustalahan harfiyan. Lima qad yushkil aw yas'ubu hifdhuhu letakkanlah suatu tanda, suatu istilah, entah huruf atau kata. Yarhamukallah. Dari perkara-perkara yang mungkin ini muskil atau e, susah untuk menghafalnya. Qad yakunu fil matni kalimatun au jumalun tukhti'u katsiran fi tartibiha hinal hifad. Boleh jadi dalam suatu matan itu ada kalimat atau ada sebentar, kalimat dengan jumlah. Kalau bahasa Indonesia-nya apa? Eh, kalimat dengan kata ya. Artinya kalau kalimat dalam bahasa Arab mungkin kalau terjemahkan bahasa Indonesia-nya artinya apa? Kata, ya. Kalau jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia-nya kalimat. Seperti itu ya. Jadi tolong di anu, dibedakan. Kadang ada suatu eh, suatu kata atau satu kalimat yang engkau banyak salah dalam menyusunnya ketika menghafal. Membaca hadis, membaca matan sering terbalik-balik. alaika fi awali hifdzika. Atau susah bagi engkau untuk mendobetnya, uh, ini me, apa ya men-setting kalau di dalam HP ini kalau bahasa Inggris ada nama istilahnya setting pengaturan nah ini kalau dalam bahasa Arabnya abdobat artinya di diatur lah ya nah, ini terkadang mendobetnya ini di awal hifat susah watajidu min nafsika ghalatan mustamirran inda qiraatiha dan engkau mendapati dirimu ini terus salah ketika membacanya wa hadza amrun ma'ruf seseorang pertama kali memulai talabul ilm ini perkara yang biasa artinya bukan suatu aib orang baru belajar terjatuh dalam kesalahan itu bukan aib biasa orang semuanya belajar mau entah ilmu dunia atau ilmu uh, din Ketika pertama kali mencoba, orang naik anak-anak kecil atau siapa pertama naik sepeda jatuh, bangun jatuh, ini biasa. Sehingga ada amrun ma'ruf. Wa ila judzalik ij'al fi dhihnika dhabitan khasan. Maka obatnya cara menyembuhkannya ila judzalik obatnya itu adalah jadikan di zihinmu itu di benakmu itu ada suatu dobit yang tertentu. Artinya ketika membaca hadis jadikan misalnya kalimat kata ini uh, datangnya setelah kata, kita cari kata-kata yang mudah misalnya, ada kata yang susah dicari, oh datangnya kata yang susah ini setelah kata-kata ini. Kita mencari kalau istilahnya itu jembatan keledai. Tahu artinya jembatan keledai? Ketika kita menghafal, eh, jadikan suatu bahasa yang susah ini dicari sesuatu yang membantu kita untuk mempermudah bahasa yang susah ini. Misalnya, eh, eh, misalnya apa kata-kata hmm, Apalah? Kalau misalnya bahasa Indonesia untuk anak-anak mungkin masih baru. Ini ya, entah antum, tapi anak merasakan faedah dari ini. Artinya kita memakai kata-kata yang mudah. Terutama misalnya e, nama-nama ruat, kita menghafal nama-nama rawi, itu dicari. Misalnya Muhammad bin Sulaim misalnya. Di situ ada Ahmad bin Sulaim. Ya, di situ juga ada misalnya Salim bin Sulaim. Maka gimana kita membedakan masing-masing dari ini? Nah, ini cari yang hal-hal yang membantu kita bisa menghafal bahwa Muhammad ini yang tobakot kesekian, yang Salim ini tobakot yang kesekian, ini kalau untuk nama-nama ruah. Kalau untuk nama-nama yang susah misalnya. Kalimat-kalimat yang susah. Apa kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ketika anak susah mau mengatakan kencang misalnya. Cari kata-kata yang membantu. Kencang ini misalnya dekat dengan kancing, artinya mirip-mirip. Ya, ini arti ini contoh, ini sekedar contoh. Artinya kita ketika menemui suatu kata, bahwa kata ini susah, cari sesuatu yang mempermudah kalimat lain yang gampang yang dengan itu kita bisa membantu untuk kemudian mempermudah kalimat ini. Walaupun tentunya yang pertama ini ya, do bitan au mustalahan harfian. Ini kalau untuk dalam Al-Qur'an tidak boleh kita menulis atau meletakkan atau menggaris sedikit pun dalam mushaf. Walaupun ini sebagian eh, dari dari para tulap atau mudarrisin dan mungkin benar mengatakan bahwa ini uslub termasuk yang mufid. Ketika kita dalam Al-Qur'an membaca e, suatu ayat sering keliru, terbalik dengan ayat yang lain, mutasyabih, kemudian dikasih apa? garis merah atau hitam. Ya, dikasih sama Buffalo. Uh, apa sama apa? Eh, stabilo. Nah, warna hijau atau warna merah atau warna apa. Ini nggak boleh yang seperti ini. Kalau dalam Al-Quran. Karena uh, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Hudhaifi, Hafizahullah Ta'ala, imam di Masjid Nabawi, antum buka di mushaf resmi dari mushaf Madinah cetakan Madinah yang disebarkan untuk jemaah haji atau pokoknya yang cetakan asli eh, Mamlakah Saudiyah Al-Arabiyah, resmi dari kerajaan Saudi. Quran bukan terjemahan, Quran yang asli. Buka di halaman terakhir-terakhir di situ disebutkan oleh Al-Hudayfi, Imam Syekh Al-Hudayfi rahimahullah eh, hafizahullah taala, Imam Salafi bahwa ini bi, bi ijma'i salaf bahwa al-mushaf itu harus khalin, harus kosong dari segala tulisan. Sehingga tidak boleh uh, kita mem memberi tulisan mungkin dalam salah tidak melakukannya seperti ini terhadap mushaf. Ini penting karena mushaf Al-Qur'an kalamullah kita harus memiliki adab bersama Al-Qur'an. adab al Qur'an. Kaifa adab al Qur'an. Ini penting. Sebagaimana mushaf tidak boleh diletakkan di bawah, Hadam bab ihtiram li kalamillah. Begitu juga mushaf tidak boleh untuk kemudian dicoret atau beri titik atau bahkan coretan sedikit pun. Ini sebagaimana juga dari fatwa uh, Al-Lajnah Daimah. Mereka ditanya tentang ini, permasalahan ini menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga kalau mau me menghafal untuk meletakkan sebuah dobit nah, atau keterangan atau apa itu di, di selain Al-Quran. Nah, Qalal al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa adhkur laka mithalan al-kul yahfaduhu. Aku akan menyebutkan bagi engkau suatu permisalah, suatu contoh yang semuanya akan menghafalnya. Laukul tali ahadi ikhwatik Uzkuril huruf al-abjadiyah allati natakallam biha. Fa idza lam yakun fi dhihnihi tartibun fi jumal muayyana sawa'un syi'riyah au nasriyah fil ghalib yukarir yukarrir harfan wa kusu harfan. Lakin kana yahfad qawlahum abjad hauz ila akhirih indabata al-hifad. Artinya di sini, kalau seandainya engkau menyebutkan kepada salah seorang saudaramu, sebutkan huruf-huruf ab abjadiyah. Di sini ada huruf abjadiyah ini, kalau e, artinya huruf alif ini menjadi lambang pertama, ba, kedua, kemudian jim. Jadi kalau mungkin uh, bisa membantu anak A, B, C gitulah ya. Jadi alif itu posisinya seperti A, ba seperti B, kemudian jim. Jadi bukan alif, ba, ta, bukan seperti itu. Ini abjadiyah bukan urutannya bukan seperti itu, tapi alif, ba, jim, dal dan yang seterusnya. Jadi kalau mau menyebutkan tartib ini sebagiannya memakai dalam ilmu sihir, tapi dengan huruf-huruf yang tidak jelas, kalau antum belajar di kitab Tauhid, sudah ada yang pernah belajar, sebagiannya memang memakai ini sebagai rumus ketika menghafal suatu angka-angka, ini dengan huruf-huruf ini, abjadiyah. Taib. Sebutkan huruf-huruf abjadiyah yang kita berbicara dengannya. Kalau di, di, di, di benaknya itu tidak ada tartib, urutan yang benar di dalam jumlah tertentu, entah itu syair, jumlah syairiyah atau nasriyah. Nasriyah ini artinya bukan syair ya. Nasr itu kalam selain syair. Artinya ketika kitab ini tulis seperti ini namanya nasr. Nasr. Tapi kalau sudah berbentuk eh, dengan ada susunannya syair, ini namakan syair. Kalam biasa itu namakan dengan nazar. Fil ghalib fakot yukarir harfan aw yang kusu harfan. Maka kalau dia tidak memiliki urutan yang benar, maka seringnya yang terjadi adalah dia mengulang-ulang huruf. Karena nggak hafal. Tidak tahu. Artinya dia mengetahui huruf abjadiyah tapi tidak tahu urutannya. Maka yang terjadi, dia menyebutkan huruf ini, kemudian diulangi lagi penyebutan huruf ini. Padahal sudah disebutkan sebelumnya. Atau ada yang kurang penyebutannya. Lakin ingkana yahfad kaulahum abjad haus artinya sudah tahu. Ah, sebutkan huruf abjadiyah alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai dan yang seterusnya. indo bato al-hifad. Maka hifadnya menjadi mundobit, menjadi teratur. Ini juga berlaku ketika mungkin ah, kalau orang Indonesia dengan singkatan ya, dengan menyingkat mau menghafal suatu kalimat panjang, susah, maka dibantu jembatan keledainya itu dengan disingkat. Misalnya, Sara, apa suku agama, ras dan apa sinnya itu? Sara, suku agama, ras dan adat atau apa? Al-muhim inilah seperti singkatan lah kurang lebihnya ya. Wa misalun akhar, lau su'ila sa'il. Kam huruf al-idgham bi gunnah. Berapa huruf al-idgham bi gunnah? Falau zakarta al-huruf au falau zakat na'am. Falau zakarta al-huruf duna dhabit jami' faqat tazid au tangkus au tukarrir. Lakin lau kulta hiya arba'atu huruf majmu'ah fi kalimatin yarmalun Nah ini, ini jembatan keledai. Lantahal amr. Huruf eh, idgham bi gunnah ya, ra, mim, lam, waw, nun. Dibantu dengan kalimat ini banyak orang Arab memakai seperti ini. Dengan apa? Kalimat yarmalun. Tanpa kita menghafal, otomatis akan tahu sendiri apa itu huruf idgham bi gunnah dan berapa karena tinggal kita sebutkan kata ini kita mengetahui bahwa huruf itu guna itu ini yang terangkum dalam satu kalimat yarmalun. Ini artinya mustalah harfian atau menentukan dobit ketika kita mau menghafal. Nah, wa misalun akhar. Baik, kita selesaikan poin yang ke-8 nih. Wa mithalun akhar fi masail arasat yaumal qiyamah apa kejadian-kejadian yang ada nanti setelah di padang setelah hari kebangkitan. Di situ hunaka haud, hunaka sirat, hunaka mizan. Fakana tertib tilkal umur hasabil wurud alaiha. Yuskil alaiya ahyanan katanya mau di sini kadang-kadang ah, itu pun jadi muskilah bagiku kadang-kadang. Terkadang urutannya bagaimana? Apakah haud sebelum mizan atau kamizan setelah sirat atau kasirat setelah al-haud? Fatabayyana li ba'dal bahthi was-su'al anna rajih fit tartib ini faedah labas. al haud awal. Thumma al-mizan. Thumma as-sirat. Lakin bekal iskal anni idza aradtu dzikral qaul au dzikral qaulis sahih ba'da hin dahar dahr ya tabis alayya al amr. Kita sudah tahu pertama haud, mizan, terus sirat. Tiga. Sudah set, eh, berlalu sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, enam, tujuh hari, delapan hari, berlalu enam bulan misalnya, atau setahun ditanya bagaimana urutan urutan urutannya eh, kejadian di di apa nanti di arasat yaumul kiamah Apa saja pertamanya? Apa pertama Sebutkan, coba urutkan. Iya. Terus terus syarat. Nah. Ini kalau sekedar kita menghafal seperti ini saja, kadang bisa talahbat, bisa bisa eh, apa namanya nggak mundobit. Tetapi, nah ini. Fawadatuha zihniyan fi kalimati hemes. Hemes ini bisa berarti biji. Ada biji-bijian seperti ini. Humus, ikatan humus. Atau ini suatu nama mantiko di, eh, di, di Syam. Al-Himsi. Ada. Selesai. Ha, mim, sat. Ini aja yang dihafal. Daripada kita menghafal urutannya haud, e, mizan, dan sirat, kita hafal al-himus atau humus. Selesai. Kalimat sederhana, nggak, insya Allah nggak akan lupa. Nanti ditanya setahun, dua tahun, tiga tahun, urutannya humus. Apa itu? Haud, e, mizan, sirat. Selesai. Ini artinya, di sini mu'alif mengatakan do do bitan au dabitan mustalah au mustalahan harfian nah seperti ini buat uh, dalam permasalahan masail yang susah dirangkai disingkat dengan suatu kata yang membantu kita untuk kemudian menghafal. Nah. Ha lil haud wal mim lil mizan wasat lis sirat. Walam ansaha ba'daha bifadlillahi ta'ala. Maka setelah itu aku tidak pernah lupa. Bifadlillahi ta'ala tentunya ini taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzim annakum satamutun walan tansau hadhil faidah. Liannaha qad rasakhat fi adhanikum ba'da umrin tawil ala khairin insyaallah. Katanya di sini mu'alif Eh, dan Ana bisa memastikan bahwa kalian insya Allah akan mati dalam keadaan kalian tidak akan melupakan faedah. Katanya seperti itu. Tapi memang eh, sudah setelah, setelah ini antum kalau ditanya juga ana insya Allah biiznillah yakin kita semua akan bisa menjawab urutannya nanti jauh kiam apa saja. Karena gampang. Daripada apa ya haut apa syarat aduh. Humus selesai. Nah, Nah, jadi ini uh, artinya uh, asalib ya, metode-metode bagaimana kita mau menghafal mudah, membantu kita. Artinya membuat seorang kemudian tidak putus asa. Ketika dia merasa susah, merasa sulit untuk menghafal, jangan memfonis dia tidak bisa. Ini pertama ya asmin rahmatillah. Ha? Putus asa dari dari rahmat Allah dan yang ini tidak, tidak boleh. Wala asmin rahmatillah illa kaumun kafirun. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena dia belum menemukan saja. Bukan dia tidak mampu, tapi dia belum menemukan metode atau cara yang membantu dia untuk menghafal. Yang intinya adalah, insya Allah kalau seseorang itu beristihad, bersungguh-sungguh, pasti akan ada jalan. Sehingga, insya Allah tidak ada kata tidak bisa. Baik, mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu. Uh, kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atas pembahasan yang telah lalu telah lalu dipersilakan. Baik, kalau tidak ada Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiq. Jadi insya Allah semuanya sudah tahu urutannya eh, kejadian Yaumul Qiyamah. Begitu Ah Hasan. Mana Pak Hasan maksud? Nah, sahal insya Allah. Gampang.